sunnah atau apa yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah tidaklah berbicara kecuali berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala maka Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan azikra dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maka ayat ini menegaskan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap azikra secara khusus yaitu Al-Quran, maka dalalahnya atau kandungannya mengindikasikan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara as-sunnah secara umum. Karena As-sunnah adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran wa mislahu ma'ahu dan yang semisalnya. Yang semisal dengan Al-Quran. Yang sederajat, yang berkedudukan yang sama, sepadan yaitu tiada lain adalah as-sunnah. Maka as-sunnah termasuk bagian yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dalalah dari ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oleh karenanya tak heran apabila Ibnu Hazm mengatakan sebagaimana yang dinukil di dalam buku panduan kata beliau tidak diragukan bahwa semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari kesalahan karena pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala semua yang sampai kepada kita ketika derajat hadisnya sudah benar maka kandungannya dijamin kebenarannya oleh karena itu as-sunnah secara umum itu terjaga senantiasa ada, senantiasa eksis sebagai sumber hukum, sebagai rujukan, seperti eksisnya Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, perlu kita singgung di sini, yaitu beberapa rincian bentuk-bentuk ataupun model-model pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah melalui hamba-hambanya di dunia ini. Yang diantaranya akan kita singgung di sini yaitu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama setelahnya. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka atau sebagai bentuk dari pemeliharaan as-sunnah Rasulullah di dalam kesehariannya dalam mentalkin ajaran-ajaran Islam kepada para sahabatnya, beliau selalu atau suka mengulang-ulang ucapannya. Selain tidak terburu-buru di dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam kepada para sahabat, juga beliau sering mengulangnya sehingga apa yang ditalkin oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah betul-betul dikuasai oleh para sahabat. Bukan saja dipahami kandungan-kandungannya, tetapi ajaran-ajaran Rasulullah itu dihafal oleh para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah memotivasi para sahabatnya untuk menguasai ajaran-ajaran Rasulullah untuk menghafal, memahami, mengamalkan dan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga ajaran-ajarannya itu terpatri, awet dan tersebar. Di antaranya motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti disebutkan di dalam sebuah hadis Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang dikehendaki seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan maka orang tersebut diberi kefahaman, pemahaman, menjadi orang yang faqih di dalam ilmu agama, di dalam Islam. Ini sebuah motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dengan memberikan karakter kebaikan seseorang, yaitu bahwa di antara tandanya adalah seseorang itu baik ketika dia menjadi orang yang memiliki pemahaman, memiliki keilmuan yang bagus di dalam Islam, menjadi seorang yang alim. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut menjadi orang yang baik. Lalu di dalam hadis yang lainnya lebih soreh lagi, lebih gamblang lagi, Rasulullah bersabda, "Madarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballagin aw'a min sami'in." Kata Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang yang dia mendengar sesuatu dari kami, dariku, dari Rasulullah. Lalu ia sampaikan sesuatu tersebut kepada orang lain seperti atau sesuai dengan apa yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata beliau, berapa banyak orang yang menerima kabar, menerima hadis, disampaikan kepadanya sebuah hadis, orang tersebut lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi dengan kemuliaan bagi orang-orang yang mendengarkan hadis dan menyampaikannya ajaran-ajaran Rasulullah maka tak heran apabila semenjak dahulu para ulama selalu bersemangat untuk talaki ilmu dari kepada guru-gurunya mengambil hadis kepada guru-gurunya dihafal, dipahami, disyarah, dijelaskan dan lain sebagainya lalu disampaikan kepada para muridnya, disampaikan lagi kepada para muridnya sehingga tercap terciptalah sebuah rangkaian pemeliharaan ajaran-ajaran Rasulullah hingga terdewankan di dalam kitab-kitab mereka dan disortir oleh para ulama dan terkristala hadis-hadis Rasulullah yang sahih, hadis-hadis Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah yang benar, baik di dalam kitab-kitab ataupun secara talaki dari para ulama. Itu diantara motivasi dari Rasulullah, usaha dari Rasulullah Lalu di antara usaha lainnya adalah yang dilakukan oleh para sahabat di antaranya yang pertama yaitu gigihnya para sahabat Rasulullah di dalam mendulang ilmu dari beliau dari Rasulullah. Mereka senantiasa berduyun-duyun menghadiri majelis Rasulullah. Ta'lim Rasulullah menghafalnya dan menyebarkannya kepada murid-muridnya. Sehingga berapa banyak dari para sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah dan seperti yang dikenal oleh kaum muslimin berapa banyak dari para sahabat yang terkenal karena dia memiliki banyak hadis yang diambil dari Rasulullah dan disebarkan kepada murid-muridnya. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar Aisyah, Jabir ibnu Abdullah, dan lain-lainnya. Itu tiada lain karena kegigihan mereka di dalam menghafal hadis atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu diantaranya lagi adalah menonjolnya beberapa para sahabat di dalam penguasaan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lain daripada yang lain karena secara khusus didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi eh, pilar untuk menjadi laskar di dalam pemeliharaan ajaran beliau. Sebagaimana Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Lalu bentuk yang lainnya adalah selektifnya para sahabat di dalam menerima dan menyampaikan hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat sangat selektif dengan apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah, maka ini menunjukkan mereka betul-betul memelihara ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya diantaranya adalah Umar bin Khattab sendiri. yang kadang beliau sangat ketat berkaitan dengan apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah sampai dari para sahabatnya sendiri. Beliau tidak begitu saja diambil tetapi betul-betul yakin sampai kepada taraf yang menurut beliau meyakinkan bahwa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran sikap seperti ini juga dilakukan oleh para ulama sehingga muncul ilmu mustalahul hadis jarah wa ta'dil. Yang menyortir, yang merupakan ilmu penyortiran hadis. Sehingga hadis bisa tersaring, betul-betul terjaga. Yang dinisbatkan kepada Rasulullah adalah apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah. Itu sendiri. Seperti itu. Juga kasus-kasus yang lainnya. Dan dilakukan oleh para ulama yang lainnya. Baik itu para tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Atau para ulama-ulama mutaakhirun. Ulama-ulama kontemporer. Belakangan-belakangan ini. Mereka senantiasa selektif, berhati-hati, dan selalu menyaring hadis-hadis di antaranya adalah seperti yang terkenal di kalangan kaum muslimin saat ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga yang lain-lainnya senantiasa selektif dengan hadis dan itu tiada lain adalah bukti wujud nyata dari apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau atau dia memelihara wahyu Baik itu yang berupa Al-Quran, juga termasuk di dalamnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran apabila di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa ada dari umat ini sekelompok orang yang berpegang teguh dengan al-haq. Ini merupakan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala bahwa ajaran Islam yang dibawa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan senantiasa akan ada pembelanya, pembawanya dan yang menjaganya sebagai bentuk atau bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ajaran Islam secara umum sampai hari kiamat. Saya harap sampai di sini bisa dipahami apa yang menjadi pembahasan kita bahwa sunnah Rasulullah itu terjaga bahwa sunnah Rasulullah yang merupakan sumber ajaran Islam senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa akan bisa dipelajari oleh manusia tidak lekang di gerus zaman tidak menghilang begitu saja akan ada para penjaganya yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan kepada para pendengar di pembukaan kajian setelah Ramadan ini Barangkali ada sesuatu yang perlu dikonfirmasikan atau lain sebagainya. Kami buka di beberapa menit sekarang ini. Persilakan. Kita akan melanjutkan materi yang di buku pegangan kita itu terdapat pada halaman 21 dengan pembahasan kedudukan sunnah di dalam Islam. Materi ini akan menyinggung dua pembahasan penting sebetulnya walaupun di dalam judulnya disebutkan kedudukan sunnah. Tetapi berkaitan dengan materi ini, maka akan kita sedikit pecahkan ke dalam dua materi, yaitu kedudukan dan fungsi sunnah di dalam Islam. Dan kalau dibaca secara keseluruhan, memang dua masalah tersebut disinggung di dalam pembahasan ini. Walaupun sayangnya di dalam judul hanya ditulis kedudukan sunnah, kedudukannya saja. Hal ini patut dibedakan karena kita lihat dari segi uh, stressing atau arahan makna yang akan kita kejar pembahasannya antara kedudukan dan fungsi. Kalau kedudukan atau kedudukan sunnah itu berkaitan dengan manzilah ataupun berkaitan dengan ketinggian tempat cenderungnya di dalam Islam sementara fungsi lebih kepada masalah kegunaan maka oleh karena itu dengan sedikit lebih detail pembahasan ini kita jadikan dua sub pembahasan. Maka kita lihat yang pertama kedudukan sunnah di dalam Islam bisa kita katakan bahwasanya sunnah amatlah tinggi derajatnya di dalam Islam, di dalam syariat Islam di mana ia sama-sama dengan Al-Quran menjadi sumber hukum menjadi sumber hukum menjadi sandaran pengambilan kesimpulan-kesimpulan hukum syariat bahkan bisa dikatakan bahwa dalam hal ini saking tingginya kedudukan sunnah di dalam Islam ia tidak bisa dipisah-pisahkan dari Al-Quran di dalam penggunaannya sebagai sumber hukum. Ini mengulas atau menyinggung masalah kedudukan sunnah di dalam Islam. Dan itu yang menjadi kesepakatan kaum muslimin yang berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah bahwa sunnah adalah sumber hukum bahkan dia tidak bisa dipisah-pisahkan di dalam penggunaannya atau digunakan sebagai sumber itu dengan Al-Quran itu sendiri. Dan ini tiada lain karena sunnah itu sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah adalah mubaligh yang menjadi perantara atau media yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seperti yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa as-sunnah juga merupakan wahyu sebagaimana Al-Qur'an juga sebagai wahyu. Tak heran apabila di dalam sebuah ayat dipergunakan oleh para ulama sebagai penegasan akan kewahyuan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah ayat yang mengatakan wa yang anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah beliau mengucapkan menyampaikan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya Sesungguhnya yang dia sampaikan tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kedudukan sunnah di dalam Islam. Oleh karena itu, tidak heran apabila para ulama bersepakat, para ulama al sunnah wal jamaah, para salafus saleh bersepakat sebagaimana didewankan menjadikan suatu pembahasan khusus di dalam buku-buku mereka yang lebih spesialnya adalah pembahasan di dalam usulul fiqh berkaitan dengan al-masadir syariah sumber-sumber syariat sumber-sumber hukum di dalam syariat yang mana para ulama menuliskan bahwa di sana ada al-adillah atau sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama al-muttafaq alaiha. Al-adillah al-muttafaq alaiha yang dua diantaranya adalah Al-Quran, Al-Kitab, dan As-Sunnah. Inilah kedudukan dari As-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana Al-Quran juga sebagai sumber hukum, dan dalam hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, diingatkan di dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentahdir kaum muslimin jangan sampai memisah-misahkan, membeda-bedakan antara Al-Quran dan hadis, lalu dia hanya menggunakan Al-Quran saja dan menyampingkan Al-Hadis diingatkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena hanya mempergunakan salah satunya menafikan yang lainnya berarti menafikan Islam itu sendiri. Sebagaimana di antara kaum muslimin apa yang dikenal dengan istilah Qur'aniyun. Qur'aniyun yaitu kelompok yang hanya mempergunakan Al-Quran di dalam mempraktekkan Islam dan menafikan Al-Hadis atau menolak Al-Hadis. Maka ini tidak dibenarkan. Walaupun diberi istilah dengan Qur'aniun, itu merupakan istilah sebuah zam. Mimba bidzam, sebuah celaan. Bukan sebagai sebuah pujian, tetapi sebagai sebuah celaan. Maka tidak boleh kaum muslimin hanya mempergunakan salah satunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mempergunakan Al-Quran saja dan meninggalkan As-Sunnah. Ini berkaitan dengan kedudukan as-sunnah di dalam syariat atau di dalam Islam. Maka berikutnya yaitu berkaitan dengan fungsi atau kegunaan as-sunnah. Dan sebagaimana ditulis di dalam buku pegangan kita di awal di alinea di alinea yang pertama disinggung di situ seluruh umat Islam, seluruh umat sepakat bahwa fungsi sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran, sebagai bayan penjelas di sini, sebagai penjelas bagi Al-Quran. Di sini langsung disebutkan di dalam buku pegangan kita fungsi dari as-sunnah. Adapun kedudukannya tidak disinggung. Maka secara lebih detailnya berkaitan dengan fungsi al eh, fungsi As-Sunnah ini di dalam syariat khususnya dikaitkan dengan Al-Qur'an yaitu seperti yang disinggung di dalam pembahasan usul fikih di antaranya adalah seperti yang disinggung oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al Fauzan atau di dalam buku akidah seperti yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yaitu fungsi dari Al-Qur'an di dalam syariat Islam tiga di antaranya. Yang pertama bahwa as-sunnah tufassirul Quran. As-sunnah tufassirul Quran. Dipersilahkan kepada para santri yang sudah bisa menuliskan imla bahasa Arab, biasa menulis imla bahasa Arab untuk menulisnya di dalam buku pegangan sebagai penjelasan rincinya. Yang pertama bahwa as-sunnah tufassirul Quran. Artinya yaitu as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Maksudnya yaitu menjelaskan makna atau yang dimaksud makna yang dituju oleh Al-Quran, makna yang dikehendaki oleh Al-Quran. Ini yang pertama. Al-Quran As-Sunnah menafsirkan, menjelaskan makna-makna dari Al-Quran, makna-makna yang dikehendaki dari Al-Quran. Contohnya, di antaranya adalah sebuah ayat disebutkan ta'ala تعالى ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, ganjaran kebaikan di akhirat. Waziala dan tambahan dari ganjaran kebaikan tersebut. Lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat waziyadah tersebut ditafsirkan di dalam hadisnya yaitu sebagai an-nazaru ila wajhillahi azza wa jal. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran bahwa as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Al-Quran. Seperti yang lainnya juga, saya usah ingin menyinggung salah satu contoh yang lainnya bahwa As-Sunnah menafsirkan Al-Quran. Kata beliau, di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'atum min kuwah persiapkanlah diri kalian sekemampuan kalian untuk menghadapi musuh-musuh kaum muslimin. Minkuwa persiapkan dari segala macam kekuatan. Lalu beliau memberikan tafsiran dari kalimat kekuatan tersebut dengan mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwa kekuatan tersebut adalah aromyu tanah lemparan kekuatan tersebut lesatan anak panah satu di antara fungsi dari Al-Quran Lalu berikutnya yaitu As-Sunnah tubayyinul Quran atau tubayyinul mujmal minal Quran bahwa sunnah menjadi bayan penjelasan dari apa-apa yang mujmal di dalam Al-Quran. Kalimat mujmal di sini yaitu bisa diartikan mujmal di sini yaitu suatu kalimat yang tidak bisa diamalkan karena belum jelasnya yang dituju oleh kalimat tersebut karena memiliki beberapa pengertian. Itu bisa dikatakan sebagai definisi dari mujmal. Sehingga sebuah kalimat yang mujmal itu menimbulkan iskal kepada orang yang menghadapinya menimbulkan sebuah kemuskilan kalau dikatakan bingung itu bingung orang yang menghadapinya harus bagaimana begitu tidak ada kepastian ketentuan maka salah satu fungsi dari as-sunnah yaitu menjadi bayan mubayin, menjadi penjelas bagi hal-hal yang mujmal di dalam Al-Qur'an Salah satu contoh adalah misalnya kalimat Wa'aqimus sholah Wa'akimus sholah Dirikanlah Salat. Kita sering mendengar kalimat ini, dirikanlah salat. Seseorang kalau menghadapi sebuah perintah ini yaitu tok atau saja kalimat wa aqimus salah dirikanlah salat maka akan dia dapatkan sebuah keiskalan berkaitan dengan apa itu sholat karena tidak adanya penjelasan rinci masalah teknis sholat. Teknis sholat. Dan inilah yang disebut dengan kemujmalan yang ditimbulkan karena adanya adamu ma'rifati sifah. Karena adanya ketiadaan penjelasan teknis operasional begitu. Akhirnya timbullah keijmalan, kemujmalan, ketidakjelasan. Ketika hanya melihat perintah waaki musalah dirikanlah salat, maka dia tidak punya pegangan. Yang seperti apa salat itu? Adamu ma'rifati sifatis salat. Tidak adanya penjelasan rinci tentang teknis operasional salat. Dan di dalam Al-Quran tidak disebutkan rincian-rincian dari teknis pelaksanaan salat tersebut. <clears throat> Maka disinilah As-Sunnah berperan. Dia sebagai bayan, penjelas dari kemujimalan yang terdapat di dalam Al-Quran. Rasulullah mencontohkan salat, sehingga di dalam sebuah hadis dikatakan, Solu kamara aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Seperti itu. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Dan itulah ibadah. Pada dasarnya harus merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disitulah peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Mohon maaf ini apabila agak melebar. Yeah. Disitulah peran besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebagai mufasir, mubayyin dari Al-Quran, bahkan sebagai yang meng aplikasikan yang menjelaskan di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seseorang yang justru menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan membuat-buat teknis tersendiri tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka seolah-olah dia sebagai tandingan dalam hal ini karena apa? Kenyataannya sama. Dalam hal tandingan, Rasulullah menjelaskan beginilah menyembah Allah Subhanahu wa taala lalu dia membuat sesuatu teknis yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah seolah-olah dia katakan beginilah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Rasul punya teknis tersendiri, saya punya teknis tersendiri. Bahkan lebih jauhnya sebagaimana disinggung oleh Imam Malik. Lebih jauhnya seolah-olah mengatakan ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini dan aku mengetahuinya. Rasulullah tidak menyampaikannya. Itu seolah-olah mereka yang melakukan teknis-teknis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan teknis yang dibuat oleh Rasulullah atau yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah salah satu titik khuturah, titik warning bahaya sebuah kebidaahan. Disitulah salah satu titik bahayanya sebuah kebidaahan. Di sisi lain Rasulullah memerintahkan untuk ittiba ikut kepada Rasulullah dan akan kita singgung di pembahasan yang akan datang. Ya. Itu mm-hmm. berkaitan dengan hukum mengikuti dan mengamalkan sunnah di eh, halaman yang ke-24 Insya Allah Ya. Di sisi lain Rasulullah mengajarkan untuk ittiba kepada beliau lalu dia membuat-buat sendiri tidak mau ikut kepada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diistilahkan oleh para ulama dengan ibtida' mengadakan tidak kebalikan dari ittiba' itu diantara contoh bahwa as itu sebagai bayan mubayyinah lil Quran tubayyinu al-mujmal min al Quran yang menjadi bayan atau penjelas bagi hal-hal yang mujmal di dalam Al-Quran. Mujmal ini bisa dikatakan sebagai katakanlah perintah-perintah yang sifatnya global, barangkali begitu. Iya. Begitu. Tetapi kalau di dalam pembahasan usul fikih, kalau dikatakan mujmal itu sesuatu yang memiliki beberapa makna dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas kekuatannya satu dengan yang lainnya maka ini tidak bisa diamalkan kecuali apabila sudah ada dalil yang jelas bahwa hal tersebut salah sebagai salah satu makna yang dituju oleh makna yang mujmal tadi. Yang berikutnya di antara fungsi dari Al-Qur'an, eh, As-Sunnah berkaitan dengan eh, hukum-hukum uh, di dalam syariat yaitu bahwa as-sunnah ta'ti bi ahkamin jadida laisat fil Quran bahwa as-sunnah berisi atau membawa ajaran-ajaran tersendiri menyampaikan ajaran-ajaran tersendiri yang tidak terdapat di dalam Al-Quran tidak terdapat di dalam Al-Quran jadi hadis-hadis Rasul yang berisi ajaran-ajaran yang mana ajaran ini tidak disinggung di dalam Al-Quran Kalau yang tadi, yang dua, dari fungsi as-sunnah itu masih berkaitan dengan Al-Quran, hukum-hukum tersebut, baik itu sebagai tafsir, mufassir, mufassirah, ataupun bayan, mubayyan, mubayyina, sebagai penjelas, maka hal ini tidak berkaitan dengan Al-Quran, tetapi dia membawa ajaran ter, mengandung ajaran tersendiri yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya dicontohkan seperti yang dituliskan oleh Syekh al Uthaymin, yaitu seperti sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi di sepertiga malam ini diantaranya yang tidak disebut di dalam Al-Quran tetapi hanya disebutkan di dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Maka bisa dikatakan secara global fungsi sunnah di dalam syariat khususnya dikaitkan dengan, dengan Al-Quran yang pertama berkaitan dengan Al-Quran, yang kedua tidak berkaitan dengan Al-Quran. Yang berkaitan dengan Al-Quran yaitu As-Sunnah sebagai mufassirah, penjelas, tafsir, dan As-Sunnah sebagai mubayyin dari kemujmalan Al-Quran. Lalu yang kedua yang tidak berkaitan dengan Al-Quran yaitu As-Sunnah mengandung ajaran-ajaran tersendiri yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita lihat dari segi kedudukan dan fungsi as-sunnah ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada intinya di dalam syariat Islam selain tingginya derajat as-sunnah dan dia tidak bisa dipisah-pisahkan di dalam Al-Quran dari sisi dia sebagai sumber hukum, maka hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah ayat An-Nisa ayat 80. Qala ta'ala May yuti'ir rasula faqad Allah Dan barang siapa yang menaati Rasul Maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keharusan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas tetapi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang telah menaati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari segi keharusan mentaati itu sebagai satu kesatuan antara sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Sehingga dikatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tak heran apabila Allah Subhanahu wa taala secara mutlak mengatakan di dalam sebuah ayat Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada kalian, fahuzuhu maka ambillah, ambillah taat tanpa riset apa istilahnya begitu kepada Rasul dan itu dipraktekkan oleh salafus saleh makanya kita menegaskan sebelumnya bahwa manhaj Rasulullah manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah ittiba kepada Rasul dan ini adalah karakter yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang yang berislam sesuai dengan manhaj yang benar ittiba kepada Rasul maka siapapun orang yang mengibarkan Islam dengan menyepelekan ittiba kepada Rasul, maka ittiham, muttaham, maka menjadi pertanyaan besar manhaj dia ini. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya. Ketika mengibarkan bendera Islam dengan menyepelekan masalah ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah tidak memberikan perhatian yang besar tidak menjadikannya sebagai ruh pergerakan di dalam berislam, berdakwah, maka dakwahnya pertanyaan besar. Bahkan bisa dikatakan dakwah yang keliru. Bahkan lebih jauh lagi bisa dikatakan dakwah yang batil. Tidak akan mengajak kepada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dikehendaki oleh orang berkaitan dengan Islam apabila tidak mengikuti Rasulullah. Tidak menekankan kepada umatnya untuk ittiba kepada Rasul. Apa yang engkau inginkan dari Islam kalau tidak mengikuti Rasul? Apakah Islam yang engkau miliki sendiri, engkau bikin sendiri? Tentu saja bukan. Karena apa? Dia telah pergunakan Islam. Islam yang disetempel oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dipahat dengan pahat emas di dalam Al-Qur'an. Inna dina indallahil Islam. Maka apabila seseorang mengibarkan bendera Islam, Islam yang dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang jalannya telah dibedah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia bikin-bikin sendiri tidak mengikuti Rasulullah melecehkan itiba kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah mengajak dan mengantarkan umat ke jalan yang menyimpang dan barangkali di penghujung jalannya adalah api yang menyala-nyala. Kalau tidak gempa yang akan membombardir begitu. Akan kita lihat bagaimana di depan nanti keharusan itiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Taala. Ya. Adapun untuk uh, pertemuan kali ini berkaitan dengan kedudukan dan fungsi as hmm. saya cukupkan sekian dan semoga bisa diikuti, bisa disarikan hmm. dari penjelasan yang tidak terlalu panjang ini dan semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pendengar semuanya dimanapun anda berada. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, mengapa kita harus bermanhaj salah? Itu ada pertanyaan Ustaz. Ya. ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan Ustaz. ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kita harus bermanhaj salaf? Yang menjadi konteks pertanyaan tentu saja ini adalah di dalam berislam dalam mengarungi kehidupan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat untuk menciptakan kebaikan di dunia dan di akhirat kita harus bermanhaj salaf patut disinggung sedikit bahwa yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat dan yang mengikuti mereka atau manhaj salaf adalah manhaj di dalam berislam dengan jalan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi para sahabat dan yang mengikuti mereka mereka secara baik dan benar. Kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Karena salaf adalah para sahabat dan yang mengikuti dengan mereka sementara Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu tiada lain dijabarkan, diamalkan, diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat itu sendiri. Maka ketika seseorang hendak berislam secara baik dan benar, maka dia harus berislam sebagaimana berislamnya para sahabat yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah menegaskan kepada kita untuk mengikuti beliau berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah-sunnah yang di atas manhaj yang mengikuti beliau yang tiada lain secara generasi adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sebuah hadis mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah rasidin setelahku, yaitu sunnah-sunnah para sahabat. Beragama mereka yang ber, yang mengikuti Rasulullah sesuai dengan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj salaf. Dan itu adalah sebuah keniscayaan seseorang hendak beragama adalah sebuah keniscayaan keharusan mengikuti para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa yang akan menjamin kelurusan beragama, berislam seseorang apabila tidak berjalan, tidak berada di bawah payung yang di situ berada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Makanya di dalam hadis yang lain ketika Rasulullah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah ke dalam 73 golongan kecuali satu yaitu al-jamaah lalu ditanyakan oleh para sahabat siapa para jamaah al-jamaah itu lalu kata Rasulullah yaitu ma'ana alaihi yauma wa ashabi yaitu jalan yang mana ditempuh oleh aku dan para sahabatku Saya kira ini jawaban saya kira cukup dan pernah juga kita singgung di dalam pembahasan manhaj di malam hari dan insya Allah pembahasan itu akan kita lanjutkan lagi di waktu dan jadwal yang akan direposisi kembali insya Allah taala setelah ada perbaikan jadwal di pertemuan eh, di masa-masa yang akan datang insya Allah taala saya kira cukup jawaban ya. tersebut hmm. dan semoga ini menjadi uh, suatu jawaban yang bisa dipahami oleh pembaca khususnya, oleh penanya khususnya, dan yang lain-lainnya juga pada umumnya.